Jika mereka mendapatkan satu kenikmatan tersebut, mereka semua lupa dengan seluruh kenikmatan-kenikmatan lainnya, yaitu an-nazaru ila wajhillahil karim, yaitu nikmat lezatnya menatap wajah Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang siang hari eh, siang malam kita sembah. dengan berbagai macam ibadah untuk takorup untuk mendekatkan diri kepadanya mengharapkan ridhonya cintanya dan takut dari adatnya murkanya mengharapkan jannahnya dan takut dari nerakanya yang tidak bisa kita lihat di dunia ini dengan mata kita nanti menjadi satu kenikmatan yang terbesar dalam jannah adalah menatap wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diberitakan dalam Al-Qur'an dan dalam as-sunnah min ladzina ahsanul husna wa ziyadah bagi orang-orang yang berbuat ihsan berbuat kebajikan bagi mereka jannah al-husna jannah dan bagi mereka tambahan nikmat selain itu yaitu tafsirnya adalah menatap wajah Allah Subhanahu wa taala dan telah datang hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam hadis Suhaib Ibn Sina radhiyallahu taala dalam Sahih Muslim Ketika Ahlul Jannah masuk dalam Jannah Dan ditawarkan kepada mereka Janji Allah subhanahu wa ta'ala Yang disiapkan buat mereka Ada janji Allah yang Allah hendak tepati Ahlul Jannah mengatakan, bukankah kamu ya Allah telah memutihkan wajah kami? Memasukkan kami dalam jannah. Kamu telah beratkan timbangan kami dalam mizan. Apa itu yang masih tersisa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab nur cahaya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan khusus sebagai hijab yang menghalangi hamba-hambanya untuk melihat Allah Subhanahu wa taala nur cahaya penghalang itu disingkap oleh Allah maka terlihatlah Allah Subhanahu wa taala di atas mereka fil ulu di atas di atas seluruh makhluk ahli jannah menatapnya dan ketika mereka merasakan itu, mereka lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Itulah kenikmatan yang terbesar yang paling mereka cintai, kata Nabi Rasulullah. Akan tetapi yang namanya masuk dalam jannah untuk meraih semua itu Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa bi amanikum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujzalih wa la yajid lahu min dunillahi waliya wa nasira bukan tidak dengan angan-angan kalian belaka jangan hanya berangan-angan Setiap orang bisa berangan-angan, berangan-angan ingin masuk dalam jannah, ingin masuk dalam surga, itu gampang berangan-angan. Setiap orang bisa kalau hanya berangan-angan. Ingin berangan-angan ingin masuk dalam jannah yang kita dengar tadi gambarannya. Tetapi jannah surga tidak bisa diraih dengan angan-angan belaka kata Allah Subhanahu wa taala. Makna ayat tadi. Bukan dengan angan-angan kalian semata. Tidak pula dengan angan-angannya ahli kitab. Barang siapa beramal dengan amalan jelek, dia niscaya akan dibalas. Dan dia tidak akan mendapatkan seorang wali penolong yang menyelamatkan dia dari hukuman dan adab Allah Swt sebagai balasan perbuatan jeleknya ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا yudlamuna nafira. Dan barang siapa beramal dengan amal-amalan saleh, beriman beramal saleh, itu syaratnya. Dari kalangan lelaki dan perempuan tidak ada bedanya. Yang jelas dia beramal soleh dan dia beriman. Mereka lah orang-orang yang akan masuk dalam jannah dan mereka tidak akan dibolimi sedikit pun. Seukuran nakir Nakir yang dimaksud adalah titik yang ada di punggung biji kurma. Kalau kita ngambil biji kurma, pada biji kurma itu ada tiga yang dijadikan disebut dalam Al-Quran, masuk dalam perumpamaan dalam Al-Quran. Selaputnya yang halus itu yang e, di, kita sebut sebagai kulit ari, tipis, ya, kipmir, kemudian ada lekukan ya di biji itu yang disebut fatir kemudian ada titik di punggungnya ada titik kecil titik ya itu namanya nakir nah kalian bisa periksa nanti kita bisa periksa di kurma ada tiga ini itu semuanya disebutkan dalam Al-Quran masuk dalam perumpamaan dalam Al-Quran ya yang beramal soleh dia beriman, beramal soleh, tidak akan dibuang. Tidak ada amalan-amalannya yang akan hilang begitu saja tanpa dibalas oleh Allah Subhanahu Wataala. Meskipun setitik itu nakiri, tidak akan luput. Maka kita dapatkan balasannya. Allah Subhanahu Wa Taala Alimun Syakur syakur alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri. Satu kebaikan, satu amal soleh dibalas sepuluh kali lipat minimalnya oleh Allah. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa datang dengan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan melihat balasannya sepuluh kali lipat minimalnya. dan akan dilipat gandakan oleh Allah ila sab'ini athi'in ila al-afin katsirah dalam hadis kursi akan dilipat gandakan balasannya sampai 700 kali lipat bahkan lebih dari itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa Allah Maha mensyukuri hamba-hambanya satu kebaikan bayangkan dibalas 10 kali lipat minimalnya yang itu kebaikan adalah kesungguhan Sudah kejujuran, iman dan amal soleh. Jangan hanya kita berangan-angan. Tetapi kita berharap. Berharap. Berharap besar untuk meraih jalan Allah SWT. Yang namanya harapan yang namanya raja tentunya bukan angan-angan. Yang namanya angan-angan itu sekedar berangan-angan kemudian tidak berbuat, tidak ada usaha. Tetapi harapan yang namanya harapan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengandung tiga perkara. Yang namanya harapan berharap mengandung tiga perkara. Yang pertama mencintai, menyukai apa yang diharapkan itu. Ingin ya, mendapatkan suka untuk mendapatkan apa yang diharapkan itu. Yang kedua, ya, membenci luputnya perkara itu. Membenci tidak suka jika luput darinya apa yang diharapkan. Kemudian yang ketiga berjuang, berbuat ya, beramal untuk mengupayakan mendapatkan apa yang diharapkan. Tiga perkara ini harus ada. Jika seseorang menyukai meraih apa yang diharapkannya, dia tidak suka, dia benci kalau luput darinya. Dan dia telah berupaya, berjuang sungguh-sungguh menempuh asbab faktor-faktor sebab-sebab yang harus dia tempuh untuk meraih harapannya, untuk mewujudkan harapannya, maka itulah namanya raja. Jika tidak, maka itu namanya angan-angan. Orang yang tidak memperhatikan imannya, amalannya, ya merasa tenang-tenang saja. Maka itu angan-angan namanya. Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala Nabi alaihi salatu wasallam bersabda menggambarkan eh, na'am tentang jannah Allah Subhanahu wa taala Inna sil'atallah ghaliyah Inna sil'atallah al-jannah Awal hadis Nabi SAW bersabda, "Man khafa adlaj." Wa man adlaja balagha al-manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallah al-jannah. Barang siapa takut ketinggalan Perumpamaan Nabi Sosan di sini, orang yang dalam perjalanan takut ketinggalan, maka dia akan bergegas, tidak menunda. Di awal malam dia sudah menempuh perjalanan agar cepat sampai tujuan. Khawatir ketinggalan. Barang siapa bergegas di awal malam dia akan mencapai tujuan. Begitulah Orang yang berharap mencapai cita-citanya, tujuannya untuk mencapai jannah Allah, maka dia akan bergegas di awal hidupnya. Ya. Tidak menunda-nunda, yang muda tidak menunda sampai tunggu tua dulu. Ya. Di awal hidupnya bergegas berjalan berupaya menjalani syariat ini menyempurnakan iman dan amal solehnya Karena dia khawatir ketinggalan, dia khawatir luput harapannya. Maka dia akan mencapai tujuan manzil, kedudukan yang diinginkan Ketahuilah bahwa sil'ah barang dagangan, sil'ah itu barang dagangan. Ya. Diperumpamakan ya, jika kita ingin membeli suatu barang dagangan maka barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu mahal harganya apa yang ditawarkan oleh Allah sebagai silahnya untuk kita beli silahnya adalah jannah Allah Subhanahu wa taala bayarannya adalah hidup kita dunia ini sebagai bayarannya tidak seperti orang-orang kafir yang mereka menjual akhirat mereka untuk membeli dunia. Menghabiskan kelezatan, kenikmatan hidup mereka Sesehendak hati mereka Semau mereka ya Tidak peduli dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, Dihabiskan di dunia ini Sehingga tidak tersisa bagian sedikit pun di akhirat Adapun orang yang beriman maka dia mengorbankan dunianya ya untuk membeli akhirat, untuk membeli silah barang dagangan yang ditaruhkan Allah SWT yang mahal tadi yaitu jannah. Hmm, Nabi Nabi SAW diperintahkan Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, nusukku, sembelianku, ibadahku seluruhnya, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengorbankan dunia kita menahan diri, mengekang hawa nafsu kita, berjalan di atas aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu gambarannya bagaikan dalam penjara. Dalam hadis Nabi Rasulullah Dunia, dunya sijnul mukmin, Dunia ini adalah penjara bagi seorang yang beriman. Bagaikan penjara karena tidak bebas mengumbar hawa nafsu, berbuat semaunya. Karena diatur oleh syariat diperintahkan yang ini, melakukan yang ini, dilarang melakukan yang itu. Ya, sehingga e, diatur bagaikan penjara, tidak bebas. Wajannatul kafir dan surganya orang-orang kafir. Karena mereka menghabiskan kenikmatan, kelezatan, mengumbar syahwatnya, hawa nafsunya, semaunya, tidak peduli di dunia ini sehingga habis tidak tersisa bagi mereka di akhirat beda dengan orang mukmin yang membeli akhiratnya jannah Allah SWT yang sangat maha itu dengan dunianya bersabar sebentar ya bersabar sejenak untuk kenikmatan yang kekal abadi dalam jannah Allah Subhanahu wa taala Bersama dengan itu orang yang beriman selalu merasa takut, selalu merasa khawatir. Jangan-jangan amalannya ditolak oleh Allah. Jangan-jangan harapannya tidak tercapai. Ini pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha juga dalam Sunan At-Tirmidzi Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW makna firman Allah dalam surat Al-Mu'minun, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang yang melakukan apa yang telah mereka lakukan dari amal-amal saleh ini tafsir ayatnya akan diterangkan oleh Nabi SAW. Maknanya secara global, orang-orang yang telah melakukan apa yang telah dia lakukan, mengerjakan apa yang telah dikerjakan, dalam keadaan kalbu kalbu hati-hati mereka takut karena sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan itu. Ditanyakan oleh Aisyah Allah taala kepada Nabi Rasulullah SAW, Ahumun ladina yashrabuna al-khamr? wa Apakah mereka dimaksud pada ayat ini adalah orang-orang yang minum homer minuman keras, mencuri atau yang semisalnya berzina, membunuh, melakukan dosa-dosa besar, kefasikan-kefasikan sehingga mereka takut jika mereka kembali kepada Allah, mereka akan dihukum. Apakah itu yang dimaksud pada ayat ini? Walladzina yu'tuna ma أنهم إلى ربهم راجعون kata Nabi SAW Laisa dhalika ya bintas siddiq bukan itu yang dimaksud wahai putrinya as-siddiq yaitu putri Abu Bakar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu bukan itu yang dimaksud wahai putrinya as-siddiq Humul ladzina innama hum alladzina yatasaddaqun wa yusallun wa yasumun wa yakhafuna an la yuqbala minhum. Mereka itu adalah orang-orang yang rajin bersedekah, bayar zakat, bersedekah, rajin sholat, rajin berpuasa, tetapi mereka takut jangan-jangan amal-amal soleh mereka ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. ulaik kelanjutan ayat menafsirkan ayat tersebut ulaikal ladina yasari'una fil khairati wa hum laha sabiqun mereka lah orang-orang yang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan mereka mendahului yang lain tidak mau kalah berlomba-lomba mengejar keutamaan Ya. Sholat. Kalau sholat lima waktu berlomba-lomba, paling cepat datang ke masjid sholat pertama karena punya keutamaan. Ya. Berlomba-lomba. Jika ada yang butuh sedekah, berlomba-lomba paling depan bersedekah. Ya. Seperti kita biasa mendengar bagaimana perlombaan dan persaingan antara dua manusia terbaik termulia di sisi Allah setelah deretan para nabi dan rasul yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma ketika suatu waktu Nabi as-salam menawarkan dibutuhkan uh, infak untuk berjihad di jalan Allah maka Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu datang membawa setengah dari hartanya. Kata Umar, kali ini Abu Bakar akan aku kalahkan. Kali ini aku akan menang. Setengah hartaku akan ku sumbangkan di jalan Allah. Ternyata datang setelah itu Abu Bakar As-Siddiq bawa seluruh hartanya. Bukan setengah, semuanya. Tidak ada yang disisa. Kalah lagi Umar. Nah memang Abu Bakar As-Siddiq keutamanya lebih besar, lebih banyak daripada Umar. Meskipun Umar bin Khattab punya kekhususan-kekhususan keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq seperti yang disebutkan oleh Abu Sufyan bahwa Umar jika sedang berjalan di suatu lorong, di suatu gang, di suatu jalan, maka setan akan lari menjauh cari jalan lain, tidak mau berpapasan dengan Umar. Inna syaitan lahir kaya Umar. Syaitan itu akan lari menjauh dari Umar. Jika salat fajjan, la salat syaitanu fajjan akhar wa rafajjan. Kalau kamu sedang berjalan di satu gang, di satu jalan, syaitan akan mencari jalan lain karena takut berpapasan dengannya. Tapi memang keutamaan Abu Bakar Siddiq lebih banyak. Abu Bakar Siddiq yang karena ini ya persaingan beramal soleh antara keduanya ternyata Abu Bakar Siddiq menyumbangkan seluruh hartanya tidak disisakan. Mungkinkah kita meniru ini? Kata ulama seperti Ibn Uthaymin rahimahullah boleh meniru Abu Bakar As-Siddiq seseorang yang ingin bersedekah menyumbangkan seluruh harta tidak ada yang disisakan tidak ada yang tersisa untuk dirinya dan hartanya saat, eh, dan keluarganya saat itu semua hartanya di infakkan di jalan Allah disedekahkan boleh dengan dua syarat jika mau meniru ini dengan dua syarat syarat pertama punya kesabaran mampu bersabar seperti Abu Bakar As-Siddiq dia mampu bersabar keluarganya juga bisa bersabar nah jangan sampai ditiru oh, setelah itu bingung sendiri ya karena tidak punya kesabaran ya ingin melakukan sesuatu yang di luar kemampuan fattakullah masabatum itu fadilah itu keutamaan nah atau dia mampu tapi keluarganya tidak mampu Jangan sampai setelah itu justru terjerumus ke hal-hal yang tercelah ya karena terdesak oleh kebutuhan nah ini ya dan syarat yang kedua kata Nabi Utsaimin rahimahullah punya ya sudah punya e, gambaran kedepannya usaha-usaha yang bisa di, dilakukan yang bisa mendatangkan hasil jadi sudah ada harapan gambarannya oh nanti ini ada hasil dari ini dari usaha ini dari usaha ini nah bukan e, butuh saja nah tanpa perhitungan Barakallahu fiikum. Inilah eh, gambaran seorang mukmin itu berlomba-lomba dalam beramal soleh, tetapi dalam keadaan takut ditolak ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, demikian hakikat seorang yang beriman. Kata Al Hasan Al Basri, rahimahullah, ma madha mu'minun qattu illa wa huwa an nifaq asfaq. Musyrik. Wa ma madha munafiqun qattu illa wa huwa an nifaq amin. tidak berlalu tidak meninggal seorang mukmin kecuali orang mukmin itu khawatir atas dirinya kemunafikan selalu khawatir atasnya kemunafikan khawatir amalan-amalan ditolak oleh Allah SWT dan tidak berlalu seorang munafik kecuali dia mesti merasa aman dari kenifakan merasa tenang. Ya, tidak ada takutnya. Sampai-sampai Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala. Hudzaifah ibn Yaman di antara kekhususannya yang tidak dimiliki sahabat yang lain, Hudzaifah ibn Yaman diberi rahasia nama-nama orang munafik oleh Nabi alaihi wasallam. Disebutkan nama-namanya orang-orang munafik itu kepada Hudzaifah, rahasia tadi. Nah, Umar sendiri tidak dikabari, sahabat yang lain tidak dikabari. Umar bin Khattab karena kesempurnaan imannya. Ya, bukti orang beriman itu seperti ini. Umar bin Khattab sampai tanya kepada Hudzaifah, apakah aku termasuk orang yang disebut namanya oleh Rasulullah SAW termasuk munafik wahai Hudzaifah? Jangan. Ini tidak main-main. Bukan bercanda Umar bin Khattab, bukan bercanda. Serius. Benar-benar takut Umar dirinya memiliki kemunafikan dan kan dia munafik. Ini menunjukkan kesempurnaan imannya. Nah, kata Hudaifah tidak, kamu tidak termasuk. Ya. Demikian. Ya, orang-orang yang sempurna imannya selalu khawatir kemunafikan pada dirinya, khawatir ya amalan-amalannya eh, salah, kurang, sempurna ditolak oleh Allah yang merasa tenang-tenang saja, merasa aman-aman saja, itu justru orang-orang yang berpenyakit hati, orang munafik itu yang justru merasa aman. Tetapi ya, angan-angan. Orang yang beriman penuh dengan harapan, penuh dengan usaha, iman dan amal soleh, dan penuh dengan rasa takut. Ibnu Abi Mulaikah meriwayatkan adraktu salatina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Aku mendapati 30 sahabat Nabi, 30 orang sahabat Nabi. Ridwanullah alaihi Masing-masing dari 30 itu takut mengkhawatirkan kemunafikan pada dirinya. Ya. Demikian Eh, naam nah sifat seorang mukmin. Sehingga hal itu membuat dia eh, senantiasa mengoreksi dirinya, memeriksa dirinya. Nah, untuk terus menyempurnakan imannya, amal solehnya, dan ketika e, ditunjukkan e, menyadari satu kesalahan, atau ditunjukkan kesalahannya, maka dia segera rujuk dan dia segera bertobat untuk memperbaikinya karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga ya e, dengan keterangan ini, penjelasan ini sebagai pencerahan bagi kita. Semoga kita termasuk dari kalangan orang-orang yang memiliki iman yang benar termasuk dari orang-orang yang benar-benar berharap jannah Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita termasuk dari karena orang-orang yang meraih jannah Allah jannah firdaus Allahumma amin wa akhiru da'mana anil hamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in